Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yaitu Syarah Al-Aqidah ath tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah ath tahawi rahimahullahu taala dan insya Allah pada pagi hari ini kita masuk kepada kitabnya Yaitu Muqaddimah dari kitab yang untuk miliki Langsung saja saya mulai Qala al Hujatul Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq Al-Tahawi Fi Misra Rahimahullahu ta'ala هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني ridwanullahi alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usulid din wa yadinuna bihi rabbal alamin telah berkata al-allama hujjatul islam Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi di Mesir semoga Allah merahmatinya Inilah piagam, itu piagam itu dari penerjemah ya. Sebenarnya inilah penjelasan tuntas akidah ahlu sunnah wal jamaah menurut madhab yang dianut para fuqaha yaitu ahlul millah ahli agama yang terpercaya Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari Abu Abdullah Abu Abdullah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani Semoga keridhaan Allah tercurah pada mereka semua Dan ini pula yang menjadi akidah mereka Dalam memahami dinullah Rabbul Alamin Jadi ini adalah akidah mereka tentang usuluddin perkara-perkara yang penting dalam agama yang pokok dan inilah cara mereka beragama kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Rabbul Alamin ikhwan wa akhwat fillah itu adalah mukaddimah dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala sebelum dijelaskan tentang mukaddimah ini maka kita perlu tahu siapakah Imam Tahawi tarjamah daripada Imam Tahawi biografi beliau yang menulis akidah ini. Beliau nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Salama. Ahmad bin Muhammad bin Salama bin Salimah bin Abdul Malik bin Salimah bin Sulaim bin Sulaiman bin Jawab Al-Azdi Al-Tahawi bin Jawab Al-Azdi Al-Tahawi itu nama lengkapnya ya yang penting kita tahu tiga saja Ahmad bin Muhammad bin Salamah itu aja cukup kemudian beliau dipanggil dengan Abu Ja'far itu kunyahnya adalah Abu Ja'far bapaknya Ja'far. Dan beliau dikenal juga sebagai Al-Imam Al-Muhaddid Al-Faqih Al-Hafid. Beliau diakui sebagai Al-Imam sebagai imam. Beliau diakui sebagai muhaddid, ahli hadid. Dan beliau diakui sebagai faqih, orang yang pandai dalam ilmu fikih dan beliau juga diakui sebagai al-hafid. Hafid ini di atas muhaddid. Jadi hafalan hadisnya sudah luar biasa. Sehingga beliau mencapai derajat al-hafid. Beliau adalah merupakan ibnu ukhti al-Muzani. Beliau adalah putra dari saudari al-Muzani. Jadi ada seorang ulama besar yang dikenal dengan nama Al-Muzani. Al-Muzani punya saudara perempuan dan saudara perempuannya ini punya anak ya beliau Imam Tahawi. Jadi Imam Tahawi ini adalah keponakan daripada Imam Al-Muzani. Nanti kita akan tahu siapa Imam Al-Muzani itu. Imam Al-Muzani adalah sahabat setia Imam Syafi'i, murid setia beliau dan yang menyebarkan madhab Syafi'i. Jadi Imam Tahawi ini adalah keponakannya Al-Muzani. Beliau Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala dilahirkan di Mesir pada tahun 239 Hijriah. 239 Hijriah dan beliau juga meninggal dunia di Mesir pada bulan Dzulqa'dah tahun 321 Jadi berapa usia beliau? Berapa? 81 Ya, jadi 239 lahirnya, meninggal 321 berapa? 82 ya. Umurnya 82 rahimahullahu taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Beliau ini mula-mula menuntut ilmu kepada pamannya Al-Muzani. Namanya Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ismail bin Yahya Al-Muzani. Beliau ini merupakan murid Imam Syafi'i yang paling pinter Al-Muzani ini. Afqahu ashabil Imam Asy-Syafi'i. Murid Imam Syafi'i yang paling pinter, paling fakih. Dan beliau ini juga yang menyebarkan madhab syafi'i. Ismail bin Yahya al-Muzani rahimahullah ta'ala. Imam Tahawi mula-mula menuntut ilmu kepada pamannya ini. Kemudian yang namanya orang ya, tambah lama ilmunya tambah luas, tambah luas, tambah luas, tambah luas. Ada beberapa kebingungan ketika menghadapi beberapa masalah-masalah fikih. Jadi ilmunya tambah luas. Imam Tohawi ini ada beberapa kebingungan dari beberapa masalah-masalah fikih. Ketika ditanyakan kepada pamannya, ketika dimusyawarakan dengan pamannya, diskusi ternyata tidak memuaskan atau kurang memuaskan. Akhirnya beliau Imam Tohawi ini mengawasi pamannya. Jadi pamannya ini diawasi terus. Beliau ingin tahu pamannya ini dapat ilmu PK dari mana. Akhirnya ternyata beliau mendapatkan pamannya, siapa tadi namanya? Al-Muzani, Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ternyata pamannya ini sering buka kitab-kitab daripada madhab Hanafi. Sering buka kitab dari madhab Hanafi. Pengikutnya Imam Abu Hanifah. Kalau ada masalah yang dibuka kitabnya madhab Hanafi murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Padahal beliau ini orang yang mendalam ilmu fikihnya. Sampai-sampai beliau ini adalah yang meringkas kitab Al-Um. Al-Um miliknya Imam Syafi'i, kitab yang besar rujukan dalam ilmu fikih, itu diringkas oleh Al-Muzani sehingga menjadi Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani sangat terkenal dan insyaallah sudah ada terjemahannya. Akhirnya karena penasaran, wong paman saya saja, rujukan saja, rujukan saya kalau ada masalah kembalinya kepada kitab-kitab madhab Abu Hanifah. Kenapa saya kok tidak langsung ke sumbernya saja? Dari sinilah akhirnya beliau pindah madhab. Mula-mula madhab fikihnya adalah madhab syafi'i Akhirnya beliau pindah madhab fikihnya kepada madhab Hanafi Kadang-kadang seperti masalah kata fikih saja ya, fikih. Tapi kalau akidah sama. Semua madhab akidahnya sama. Ahlu sunnah wal jamaah. Namun walaupun beliau bermadhab dengan madhab Abu Hanifah pindah ke madhab Hanafi Tapi beliau sama sekali bukan orang yang fanatik Bermadhab itu boleh dan bermadhab itu perlu Yang tercela adalah taklid atau asobiyah Fanatik buta kepada madhab Bermadhab itu boleh bahkan perlu Dan semua orang pas, pasti bermadhab Tidak ada satupun yang tidak bermadhab Termasuk mereka-mereka yang mengatakan tidak perlu madhab Mereka juga bermadhab Madhabnya apa mereka? Madhabnya adalah madhab tidak bermadhab ya. Jadi semuanya bermadhab, tidak ada yang tidak bermadhab. Diakui atau tidak, diakui. Bermadhab ini perlu untuk memudahkan kita memahami agama. Yang dilarang adalah fanatik dengan madhab. Kalau sudah fanatik bahaya nanti. Yang paling benar Hanafi, yang paling benar Syafi'i, yang paling benar Hambali, yang paling benar Maliki. Mereka adalah para ulama yang memudahkan kita. Karena kalau sudah fanatik ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah nanti bahaya umat Islam tambah pecah belah. Sampai-sampai ada seorang teman yang cerita, kebetulan beliau teman ini di Arab Saudi sama-sama ngaji di Syekh Utsaimin. Beliau dari dari mana? Dari Bangladesh. Beliau seorang hafid namanya Muhammad Rashid Abdul Qayyum, sahabat saya. Beliau cerita di India sana itu mereka fanatik dengan madhab Hanafi. Dan orangnya keras-kerasan. Pernah ada cerita satu orang sholat di masjid markasnya madhab Hanafi. Orang ini mungkin tidak paham. Dia sholat ketika tasyahud dia menggerak-gerakkan jarinya. Padahal ini sangat asing bagi orang masjid tersebut. Ketika dia menggerak-gerakkan jarinya, diapakan dia? Langsung dipegang jari telunjuknya, dipatahkan. Jadi bukan lagi dia omong ya, langsung dipegang dari telunjuknya dipatahkan. Ini sudah fanatik berlebihan kepada madhab. Padahal insya Allah semua madhab itu betul. Itu adalah istihad-istihad. Hanya saja kita dilarang fanatik. Dan itulah yang dipakai oleh Imam At-Tahawi ini rahimahullah ta'ala. Beliau selalu mentarjih. Madhabnya mula-mula syafi'i, pindah kepada Hanafi tapi tidak fanatik beliau mentarjih merojihkan karena ilmu beliau luas dan beliau punya dalil-dalil yang sangat banyak dan itu bisa kita lihat dalam kitab beliau yaitu kitab yang diberi judul Ma'anil Athar beliau kumpulkan dalil-dalil yang lengkap atas semua pendapat pendapat ini, dalilnya ini, pendapat ini, dalilnya ini, pendapat ini, dalilnya ini dan kemudian beliau merojihkan jadi memang orang itu semakin pandai, insya Allah dia semakin tidak fanatik. Kalau orang itu hanya baca satu kitab kecil, maka dia merasa dirinya adalah orang paling pinter. Karena dia belum tahu lautan ilmu. Tapi kalau orang sudah masuk ke dalam kitab yang besar, yang disebutkan pendapat-pendapat yang banyak, dan ternyata masing-masing punya dalil, dia merasa bahwa dirinya semakin bodoh. Semakin baca, semas, merasa semakin bodoh. Ternyata ilmu ini adalah luas lautan. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, beliau Al-Imam At-Tahawi ini rahimahullahu taala beliau selalu mulazamah kepada para ulama yang datang ke Mesir. Jadi kalau ada ulama dari mana saja datang ke Mesir, beliau selalu mulazamah. Bahkan disebutkan wakana syadidal mulazamah likulli qadimin ila misra min ahli ilmi min syatal aqtar. Jadi beliau itu sangat zaman Kalau ada ulama datang ke Mesir, beliau datangi ulama itu dan beliau mulazamah. Siapapun ulama itu, dari manapun, dari negeri mana saja, beliau zaman Tujuannya apa? Tujuannya adalah beliau tidak ingin menyia-nyiakan ilmu yang dibawa oleh ulama itu. Karena ikhwan wa akhwati rahimahumullah, ada dua kelompok yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Manhuman la yashba'an. Itu hadis ya, sahih. Dua kelompok yang selalu merasa haus, tidak pernah puas. Selalu merasa lapar, tidak pernah kenyang. Siapa itu? Yang pertama-tama adalah talibu dunia, orang pencari dunia. Yang kedua adalah talibu ilmin, pencari ilmu, tidak pernah puas. Orang yang mencari dunia tidak akan pernah puas. Dia mungkin punya rencana saya akan kerja sampai saya dapat uang sekian, 1 miliar, 2 miliar kemudian saya berhenti. Ketika dia telah dapat 2 miliar, berhenti atau tidak dia? Tidak mungkin. Nanti aja kalau 4 miliar saya berhenti. Ketika dia berhasil mengumpulkan 4 miliar, berhenti tidak dia? Tidak, tambah lagi, kayaknya delapan ini. Tidak akan pernah puas. Sampai kapan? Sampai mati. Demikian pula orang cari ilmu tidak pernah puas, sudah dapat ilmu tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tidak pernah puas. Sehingga menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Semenjak kita di Puwayan sampai kita masuk ke dalam kuburan. Kemudian di sini dinukilkan ucapan-ucapan dari para ulama tentang Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, di antaranya ucapan dari Imam ad Zahabi. Imam ad ini beliau ahli dalam bidang rijal, biografi, biografi para ulama beliau tahu. Dan beliau punya kitab di antaranya yang terkenal adalah Siyar A'lamin Nubala, kemudian juga At-Tarikh al gabir Di dalam At-Tarikh al gabir Imam Ad-Dahabi rahimahullah taala mengatakan tentang Imam Tahawi ini, beliau adalah al-faqih, al muhaddid al hafid ahadul a'lam wa kana thiqatan thabatan faqihan akilan. Ini gelar-gelar yang luar biasa ya. Artinya beliau ini benar-benar diakui oleh para ulama. Kata Imam Dahabi, beliau adalah faqih, seorang ahli fikih. al muhaddith ahli hadis. Al-hafid, yang hafalan hadisnya sudah melampaui batas, luar biasa. Ahadul a'lam, salah seorang yang ditokohkan ulama besar. Kemudian beliau adalah tikoh yang bisa dipercaya. tabet beliau adalah orang yang tidak sembarangan ketika mendengar berita dan menukil berita. Artinya beliau orang yang sangat hati-hati. Kemudian fakihan aqilan, ahli fikih yang berakal. Orang yang sangat cerdas. Kemudian juga Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah Beliau mengatakan tentang Imam Tahawi ini, huwa ahadut thiqat al adbar wal huffaz al-jahabizah. Beliau Imam Tahawi adalah ahadut thiqat al adbar, Salah seorang ulama yang sangat dipercaya dan sangat hati-hati ketika menerima berita dan menukil berita. Berarti dalam ilmu hadis beliau ini sangat apa namanya bisa dipercaya, bisa dimuktabar, dijadikan panutan. Kemudian wal hufat al jahabidah. Beliau adalah seorang hufat, hafid yang hafalan hadisnya itu luar biasa, jahabidah. Kalau jahabidah sekarang ini pakar. Beliau adalah seorang pakar. Kalau orang sudah mencapai derajat jahabidah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini beliau bisa merasakan apakah hadis itu sahih atau tidak. Bukan bahas ya, merasakan bisa tahu. Ada orang mengatakan qala Rasulullah, sedang dia bisa merasakan. Ini nggak mungkin Rasulullah mengatakan ini, Karena dia sudah pakar. Seperti dokter kalau sudah ahli kan? Iya. Tanpa kadang orang itu mengatakan penyakitnya dia sudah tahu, dilihat dari matanya ini, ini kayaknya penyakitnya ini. Bukan ramalan, tapi itu adalah ilmu yang pasti. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, beliau juga punya kitab-kitab yang sangat banyak dan kitab-kitab beliau itu dikatakan oleh para ulama ghaya fit tahqiq, mencapai puncak dalam tahqiq. Artinya bukan sekedar nulis kitab, tapi benar-benar ditahqiq. Sehingga orang kalau baca kitabnya itu puas, penuh dengan dalil, penuh dengan penjelasan, penuh dengan alasan. Tahqiq. Dan kitabnya juga banyak faedahnya di antara kitab beliau yang paling terkenal dan fenomenal adalah kitab yang kita bahas ini, kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Sebenarnya yang menamakan Tahawi itu ya orang-orang. Karena kitab ini dikumpulkan oleh Imam Tahawi, maka dinamakan Aqidah Tahawiyah. Seperti Aqidah Wasitiyah, Aqidah Safariniyah, Aqidah macam-macam. Intinya adalah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kitab ini karena sangat penting maka kitab ini disyarah oleh para ulama. Syarahnya kitab ini sangat banyak syarahnya. Dan syarah yang paling lengkap, paling terkenal dan dijadikan rujukan adalah syarah yang ditulis oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ibnu Abil Is Al-Hanafi rohimahullah taala. Itu paling terkenal. Kemudian diantara kitab beliau, tulisan beliau yang terkenal juga kitab Ma'anil Athar. Itu kitab-kitab pembahasan PK yang selalu disertai dengan dalil-dalil. Pendapat ini, dalilnya ini, pendapat ini, dalilnya ini. Kemudian beliau merojihkan yang tampak benarnya oleh beliau. Kemudian di antara kitab beliau yang terkenal adalah kitab Muskilul Athar. Muskilul Athar. Beliau jelaskan makna-makna hadis yang kurang dipahami oleh orang. Maknanya begini atau hadis yang merupakan problem bagi seorang dijelaskan. Sebenarnya masalahnya solusinya begini. Muskilul athar. Dan kitab-kitab yang lainnya sangat banyak, saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Itulah yang jelas di antara kitab-kitab beliau yang sangat terkenal. Beliau meninggal dunia pada Lailatul Khamis, malam Kamis pada bulan Dzulqa'dah di Mesir tahun 321 Hijriah bertepatan dengan tahun berapa? 933 Masehi. Jadi beliau termasuk ulama yang wafat pada abad ke-10 Masehi. Rahimahullahu taala. Ikhwan wa akhwat fillah itu tentang biografi Imam At-Tahawi. Kemudian beliau mengatakan hadza zikru bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi maksudnya kitab ini yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalamnya. Kitab ini adalah penjelasan, penjabar luasan, keterangan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa akidah itu? Akidah. Kita sering dengar kata-kata akidah. Akidah itu diambil dari kata-kata al-aqad wasyad. Yaitu ikatan. Ikatan yang sangat kuat. Jadi kalau antum punya tali ya, mengikat sesuatu itu namanya ya diikat. Itulah akidah. Diikat yang sangat kuat. Sehingga yang dinamakan akidah seseorang itu adalah yang menghunjam dalam hatinya, meresap dia yakini dengan mantap, tidak ada keraguan sedikit pun. Itulah namanya akidah. Jadi yang sudah merasuk dalam hati, meresap dalam jiwa, diyakini, yakin, mantap, tidak ada keraguan sedikit pun, itulah namanya akidah. Sehingga kalau orang itu masih goyang, ragu-ragu namanya bukan akidah. Akidah itu mantap, yakin. Itu namanya akidah. Seperti orang melakukan akad, akad jual beli. Akad kan juga dari akidah, akoda, akad. Apa akad itu? Kesepakatan, kepastian, perjanjian jual beli. Iya kan? Akad. Pasti. Itu adalah makna akidah. Oleh karena itu kalau orang meyakini mantap tapi keyakinannya salah, namanya adalah akidah fasidah, akidah yang keliru, akidah yang rusak. Itu namanya akidah, tapi akidahnya keliru, keyakinannya keliru. Kalau dia akidahnya benar, mantap, tidak ada ragu-ragu, maka dinamakan akidah Sohiha Akidahnya akidah yang benar. Jadi namanya sama-sama akidah. Ada akidah yang benar, ada akidah yang salah. Tinggal kita milih mana dan kita tahu benar dan salahnya, tentu saja semuanya dikembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dan akidah ini berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan masalah-masalah usulul iman, prinsip-prinsip dasar keimanan. Akidah Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita sering mendengar kata-kata tauhid. Ada akidah, ada tauhid. Para ulama mengatakan al-aqidatu wat tauhidu ma'nan wahid. Akidah dan tauhid maknanya adalah sama. Jadi akidah itu ya tauhid, tauhid itu ya akidah, Jadi dinamakan akidah atau tauhid sama saja. Atau juga iman. Iman adalah akidah, iman adalah tauhid. Tauhid adalah akidah, tauhid adalah iman. Jadi tiga ini maknanya sama. Walaupun berbeda-beda dalam penyebutannya. Iman, akidah dan tauhid sama saja. Kemudian akidah ini adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Pertama-tama kata-kata ahli sunnah. Berarti dikeluarkan daripadanya ahlul bid'ah. Kata-kata ahli sunnah berarti tidak masuk di dalamnya itu ahlul bid'ah. Jadi ini bukan akidahnya ahlul bid'ah. Wal jamaah. Wal jamaah. Dikeluarkan dari kita kata al-jamaah ini adalah al-furqah, sempalan-sempalan. Ini adalah akidah ahli sunnah, bukan ahli bid'ah. Ini adalah akidahnya al-jamaah, mayoritas dan bukan akidahnya sempalan. Jadi al-jamaah itu bisa dikatakan mayoritas, persatuan mayoritas. Yang dinilai adalah zaman sahabat, karena dulu pada masa sahabat salafus saleh akidahnya ini semua, ini dulu mayoritas. Walaupun seandainya sekarang sedikit yang mengamalkan, maka tetap dikatakan ini adalah mayoritas karena mencocoki kebenaran. Sesuatu itu dikatakan al-jamaah kalau mencocoki kebenaran. Al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun Anda sendirian. Sendiri tapi benar dia dikatakan sebagai mayoritas. Banyak tapi batil dia dikatakan sebagai furqah, sempalan. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu kebalikan daripada ahlul bid'ati wal furqah. Ikhwan wa akhwatin rahimakumullah. Sunnah dengan jamaah ini ada mutalaziman. Ada keterkaitan. Kalau sunnah pasti jamaah. Jamaah pasti sunnah. Jadi kalau disebut sunnah saja ahli sunnah itu pasti adalah wal jamaah. Karena yang menjadikan seseorang ini bersatu, yang menjadikan umat ini bersatu adalah sunnah. Orang berpegang kepada sunnah pasti dia adalah al-jamaah. Demikian pula kalau ada al-jamaah, kebenaran, persatuan di atas kebenaran, berarti mereka adalah sunnah. Jadi sunnah pasti jamaah, jamaah pasti sunnah. Dua sifat yang saling berkaitan yang tidak di, yang tidak bisa dipisahkan salah satu dari yang lainnya. Dan ini ikhwan wa akhwatillah, rahimahumullah, ini merupakan ciri khusus ahli sunnah yang beda dengan kelompok-kelompok lain. Mereka berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjaga persatuan di atas kebenaran. Ahli sunnah. Kemudian mengenai sunnah, definisi sunnah kalau dari segi bahasa para ulama mengatakan di antara definisi sunnah itu thariqah, jalan. Jalan ya, tariqah itu tak mananya sunnah, jalan. Jalan cara hidup. Kemudian kalau definisi menurut istilah atau terminologi para ulama mengatakan ma fa'ilan ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin au fi'lin au fi'lin au taqririn au sifatin. Jadi sunnah itu adalah segala yang dinisbahkan segala yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat. Jadi semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat sunnah. Jadi semua yang dari Rasulullah SAW adalah maknanya sunnah. Ucapan beliau adalah sunnah. Perbuatan beliau adalah sunnah. Persetujuan beliau adalah sunnah. Sifat beliau berupa akhlak ya. Sifat ada dua. Al-khalqiyah wal khulukiyah. Sifat berupa akhlak beliau atau penciptaan beliau. Tubuh beliau, model beliau adalah sunnah. Jadi sunnah itu maknanya luas. Ahli sunnah mereka berpegang kepada semua yang dari Rasulullah SAW itu dan selalu kembali kepadanya dan mereka tidak mencari yang lain, tidak mau mendahulukan yang selain daripada sunnah itu. Jadi sunnah merupakan harga mati. Sunnah adalah pemutus perkara. Ucapan mereka selalu terikat dengan sunnah. Akidah mereka terikat dengan sunnah. Amal mereka terikat dengan sunnah. Pendapat-pendapat mereka terikat dengan sunnah Semuanya sunnah Ahlu sunnah itu mengatakan Yang dikatakan oleh para salafus soleh Mereka diam yang didiamkan oleh salafus soleh Mereka berhenti di tempat salafus soleh Berhenti Dan mereka berjalan di mana salafus soleh berjalan jadi agama ini benar-benar mengikuti Bukan membuat sesuatu yang baru Kalau urusan duniawi silahkan Urusan duniawi silahkan Jadi apa yang diajarkan oleh sunnah Ahli sunnah mengambilnya Apa yang ditolak oleh sunnah Ahli sunnah menolaknya Apa yang menyelisihi sunnah Mereka menjauh daripadanya Sebagaimana sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Man ahdata fi amr man ahdata fi amrina hadha ma laysa minhu Fahuwa raddun." Jadi orang yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama ini, maka pasti urusan agama itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di situ tadi ada kata-kata al-jamaah. Jadi ahlu sunnah ini selalu bersatu. Ciri khusus ahli sunnah ini adalah menjaga persatuan. Sebaliknya ciri khusus ahlul bid'ah adalah pecah belah. Tidak pernah kita melihat satupun kelompok dari ahli bid'ah melainkan mereka selalu pecah belah. Pecah belah. Pecah, pecahannya pecah lagi, pecahannya pecah lagi, pecahannya pecah lagi. Sehingga kalau kita melihat kelompok-kelompok yang mengatakan sunnah tapi mereka ternyata berpecah belah, maka kita yakin berarti di sana ada sesuatu yang keliru. Kalau mereka benar-benar sunnah, pasti mereka bersatu. Jadi ciri ahli sunnah itu bersatu dalam akidah ya. Kalau dalam masalah furu'iyah, cabang, tidak masalah, beda pendapat. Para sahabat dulu juga berbeda pendapat, tapi mereka tidak pernah pecah belah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim para sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah, Rasulullah mengatakan, "Jangan kamu sholat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali di tempatnya Bani Quraidah." Mereka berangkat Akhirnya di tengah jalan masuk waktu asar. Sebagian sahabat sholat asar di jalan itu. Sebagian tetap meneruskan karena mereka beranggapan Rasulullah nyuruh mereka sholat di Bani Quraidah. Mereka beda pendapat. Apakah tujuannya Rasulullah ini supaya mereka benar-benar sholat di Bani Quraidah? Ya. Ataukah Rasulullah membolehkan kalau sudah masuk waktu asar, kamu sholat asar dimanapun kamu berada? Mereka beda pendapat. Tapi yang pasti Rasulullah menyuruh mereka perjalanannya cepat sehingga sampai di Bani Quraidho waktu asar dan mereka salat asar di Bani Quraidho. Mereka beda pendapat tapi tidak pecah, wajar. Bahkan juga dalam sebagian masalah akidah mereka ada beda pendapat. Seperti perbedaan antara sahabat Ibnu Abbas dengan sahabat dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala tentang Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala atau tidak? Beda pendapat, tapi mereka tidak saling berpecah belah. Jadi ahlu sunnah itu bisa menjaga diri untuk tidak berpecah belah bersatu. Ahlu sunnah wal jamaah. Namanya aja jamaah bersatu. Ahlul ijtima' mereka selalu mengutamakan persatuan dan mereka laisu ahla furqah, bukan yang suka berpecah belah, yang suka menyempang tentu saja bersatu di atas kebenaran. Kebenaran. Kalau masalah-masalah ijtihadiyah yang memang terbuka peluang untuk ijtihad, maka ahli sunnah itu pandai-pandai batu sadar, berlapang dada. Dan memang persatuan ini penting, ikhwan wa akhwat fillah Persatuan ini adalah merupakan syariat para nabi. Kalau kita buka Al-Qur'an di surat Asy-Syura ayat nomor 13. Allah berfirman di sana itu syara'a lakum minad din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi ya ini syariat Allah agama yang disyariatkan Allah kepada para nabi kepada nabi Nuh kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Dan ini merupakan wasiat Allah kepada mereka semuanya. Intinya apa? An dina wala tatafarraqu fi supaya kamu benar-benar menegakkan agama. Dari segi akidah, dari segi pengamalan ditegakkan agama wala tatafarraqu fi dan kamu jangan menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, bercerai-berai dilarang. Jadi ahli sunnah wal jamaah mereka pandai bersatu di atas kebenaran. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah yang lalu telah dibahas ya tentang hadis al-firqatun najiyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa umat Islam terbagi menjadi terpecah menjadi 73 pecahan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu yang masuk ke dalam surga. Ketika para sahabat menanyakan, Rasulullah menjawab al-jamaah. Yang selamat adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ma'ana alihi wa ashabi. Yang selamat adalah orang yang mengamalkan Islam seperti aku dan para sahabatku al-firqatun najiyah dan mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Yang lalu telah kita bahas panjang lebar termasuk juga at-taifah al-mansurah kelompok yang selalu di atas kebenaran dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Lalu beliau mengatakan ala madhhabi fuqaha ilmillah. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah menurut madhabnya para fuqaha. Para ulama ahli agama yang bisa dipercaya. Jadi akidah ini bukan akidahnya ahli fikih ya, tapi akidah semua umat Islam yang sumbernya langsung dari Quran, dari Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Yang kita dilarang menyelisihi akidah ini. Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapakah mereka itu? Di sini disebutkan tiga nama ulama. Walaupun akidah ini bukan akidah tiga orang ini saja, tapi akidahnya seluruh ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama-tama disebutkan namanya adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Ini adalah akidahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah merupakan guru para ulama. Keempat imam itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Ini semua adalah murid dengan guru. Ya. Imam Ahmad bin Hambal belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada Imam Abu Hanifah. Mereka semuanya guru dan murid. Akidahnya satu. Hanya dalam masalah fikih mereka ada berbeda. Beliau namanya adalah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan pada tahun 80 hijriyah dan beliau juga sempat ketemu dengan sebagian sahabat. Jadi Imam Abu Hanifah ini adalah tabi'in. Sempat ketemu dengan sebagian sahabat, bahkan disebutkan innahu ra'a Anas ibn Malik. Beliau pernah ketemu dengan sahabat Anas bin Malik. Jadi beliau seorang tabi'in. Kemudian disebutkan pula dalam biografinya wa kana rahimahullahu aliman, amilan, zahidan, abidan. Beliau adalah seorang ulama yang alim yang mengamalkan ilmunya mengamalkan ilmunya yang zuhud zuhud menjauhi dunia dan beliau adalah seorang yang abid ahli ibadah wari'an taqiyan Beliau seorang yang warak dan seorang yang bertakwa. Ini yang mengatakan adalah orang yang menyaksikan beliau sendiri. Jadi beliau benar-benar orang yang layak dijadikan panutan. Kemudian wakana kathiral khusyuk dan beliau adalah orang yang banyak khusyuknya. Penampilannya itu khusyuk. Daimat tadarru ilallah Beliau selalu bertabarruk kepada Allah, selalu merendah kepada Allah, selalu tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah, seorang imam yang memang layak dijadikan sebagai panutan. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah. Jadi umurnya berapa? 70 tahun, rahimahullah taala. Dan subhanallah, pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah itu lahir seorang yang kemudian menjadi ulama besar. Lahir siapa? Lahir Imam Syafi'i. Disebutkan demikian. Wahiyat sanatul lati wulida Imam syafii rahimahullah taala. Jadi hari atau tahun kematiannya Imam Abu Hanifah itu adalah tahun kelahirannya Imam Syafi'i. Yang ini seakan-akan seakan-akan ya Imam Syafi'i bakal menjadi penggantinya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ini akidah beliau. Kemudian juga disebutkan pula di situ nama Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Ansari. Ya. Beliau juga merupakan seorang imam. Beliau diberi gelar Al-Imam Al-Mutkin. Mutkin itu sangat jeli, sangat teliti dalam ilmunya. Al-Mujtahid Al-Mutlak. Mujtahid Mutlak. Maksudnya mujtahid mutlak itu beliau bisa membuat madhab sendiri. Tapi beliau tidak membuat madhab sendiri. Beliau mengikuti madhab Abu Hanifah. Dan termasuk salah seorang murid yang paling setianya Abu Hanifah. Mujtahid mutlak itu sudah mujtahid mutlak. Bisa membuat membuat apa namanya? Membuat madhab sendiri. Karena ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab. Kalau mujtahid mutlak dah luar biasa, bisa bikin madhab. Kalau mujtahid madhab, dia adalah salah seorang mujtahid dari salah satu madhab. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Abu Abdullah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau itu oleh para ulama diberi gelar mujtahid madhab. Beliau adalah mujtahidnya madhab Hambali. Jadi luar biasa. Beliau Abu Yusuf ini namanya adalah Yakub bin Ibrahim Al-Ansari Al-Bajali, dilahirkan pada tahun 113 Hijriah. Dan beliau mengambil ilmunya dari Imam Abu Hanifah dan juga dari para ulama yang lain. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal dan para ulama itu banyak belajar kepada Abu Yusuf ini. Banyak belajar kepada Abu Yusuf. Dan beliau Abu Yusuf itu pernah diangkat oleh Harun ar Rashid Khalifah Harun ar Rashid sebagai qadhi. Dijadikan qadhi ya, jadi punya jabatan agama tertinggi, qadhi. Dan beliau tetap memegang gelar Al-Qadhi itu sampai beliau wafat pada tahun 183. Jadi berapa usianya? Berapa? 70 sama dengan gurunya Imam Abu Hanifah. Iya. Beliau Abu Yusuf ini ketika meninggal dunia Khalifah Harun ar rashid mengangkat putranya yang bernama Yusuf sebagai penggantinya sebagai qadhi. Kemudian beliau juga menyebutkan nama Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ya, gelarnya adalah uh, kunyahnya Abu Abdullah namanya Muhammad bin Al Hasan al syaibani Beliau juga diangkat oleh Khalifah Harun ar Rashid sebagai qadhi. Ya. Beliau dilahirkan pada tahun 132 Hijriah dan beliau juga mengambil ilmu dari Imam Abu Hanifah, mengambil ilmu dari Imam Malik mengambil ilmu dari Abu Yusuf dan para ulama yang lainnya. Dan bahkan beliau ini punya majlis ilmu di Kufa, majlis taklim di Kufa ketika umurnya masih 20 tahun. Masya Allah ya. Jadi 20 tahun sudah punya majlis taklim di Kufa, tempatnya para ulama. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya min aina laka hadhil masail ad-daqiqah Wahai Imam Ahmad, dari mana Anda mengetahui permasalahan-permasalahan yang rumit ini? Dalam masalah fikih, Imam Ahmad mengatakan min kutubi Muhammad bin Al-Hasan. Saya mendapatkannya dari kitabnya Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah taala. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 189. Lahir 132, mati 189. Berarti berapa umurnya? 57 masih muda ya masih muda sekali meninggal dunia tapi umurnya benar-benar barokah barokahnya masya Allah itulah para ulama yang disebutkan namanya dan mereka adalah ulama panutan dan akidah ini adalah akidah mereka yang merupakan juga akidah semua ulama ahli sunnah wal jamaah yang kita harus berpegang teguh kepadanya Kemudian dikatakan dari ridwanullahi alim ajmain, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbal alamin. Dan ini juga merupakan akidah mereka dalam usuluddin, dalam prinsip-prinsip dasar agama Islam yang mereka beribadah kepada Allah dengan akidah ini. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Memang dari dulu itu sudah ada istilah usuluddin. Kalau ada usuluddin berarti ada furu'uddin. Jadi istilah usul dan furu' ini sudah ada semenjak dahulu kala. Jadi nggak bisa dipungkiri, memang ada usul, ada furu'. Biasanya ada yang tidak mau dengan istilah usul dan furu'. Mereka mengganti dengan istilah masalah aqadiyah dan masalah amaliyah atau masalah ilmiah dan masalah amalia. Maksudnya adalah sama. Kalau akwadiyah atau ilmiah berkaitan dengan akidah, kalau amalia berkaitan dengan amal perbuatan. Demikian pula usul dan furu. Jangan nanti kita punya bayangan usul itu penting, furu itu nggak penting. Nah, jangan. Ini keliru besar. Yang menyebabkan orang-orang menolak pembagian usul dan furu karena adanya salah paham. Kalau usul berarti penting, kalau furuk berarti nggak penting. nggak sama-sama pentingnya. Bahkan ada permasalahan usul itu lebih identik dengan akidah ya. Usul identik dengan akidah. Kalau furuk identik dengan amalan-amalan. Amalan-amalan ibadah. Tapi ada juga permasalahan yang dikatakan furuk amalan masuk dalam usul pentingnya. Contohnya apa? Contohnya sholat. Sholat itu kan furu. Sholat itu furu. Tapi pentingnya tidak kalah dengan usul. Bahkan orang nggak sholat dihukumi sebagai orang kafir. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-ahdul ladhi bainan wa bainahum as salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat berarti dia kafir. Jadi usul dan furu itu bukan meremehkan furu, Maksudnya usul itu identik dengan masalah-masalah akidah. Kalau furu identik dengan masalah-masalah amalan, amalan-amalan. Jadi bukan berarti amalan itu ringan. Ada amalan yang dia tidak kalah penting dengan usul, contohnya masalah sholat. Ya, jadi itu hanya pembagian ya. Kalau usul adalah akidah, kalau furu adalah amalan-amalan. Tapi kita jangan sekali-kali meremehkan masalah-masalah urut. Itulah ikhwan wa akhwat billah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, wa yadinuna bihi rabbal alamin. Mereka beragama kepada Allah dengan akidah ini. Jadi akidah ini bukan sekedar keyakinan saja, tapi akidah ini merupakan cara beribadah kepada Allah yang paling afdol dengan akidah yang benar. Jadi kita jangan meremehkan akidah. Akidah bukan sekedar keyakinan begitu bukan. Kita beribadah kepada Allah yang paling afdal adalah beribadah kepada Allah dengan akidah yang benar. Ada orang rajin ibadah, abid, ahli tahajud, ahli salat malam, ahli puasa sunnah, orang yang zuhud, orang yang warok, masya Allah. Tapi akidahnya salah. Maka dia tidak ada nilainya di hadapan Allah sedikit pun. Iya. Contoh yang paling gampang siapa? Contoh yang paling gampang yang sudah ada semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau banyak membicarakannya, contohnya adalah khawarij. Khawarij itu kurang apa? Warok, zuhud, tidak mau dengan dunia. Puasa, selalu puasa sunnah, selalu bangun malam, banyak baca Quran. Sehingga mereka kurang tidur, kurang makan. Badannya kurus-kurus, wajahnya pucat-pucat, matanya cekung-cekung, banyak ibadah luar biasa. Baca Quran. Sampai-sampai dikatakan tahkiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa qira'atakum bi qira'atihim. Ngajimu, salatmu, puasamu dibanding mereka kalah, tidak ada apa-apanya. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah mereka keluar melesat dari agama seperti keluarnya anak panah melesat dari usurnya. Semua amal ibadah mereka adalah yujawizu tarakihim, tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dahsyat lagi dikatakan haula'i kila benar Mereka adalah anjing-anjing neraka. Subhanallah, ahli ibadah. Kenapa? Karena mereka mengamalkan agama sesuai selera nafsunya. Maunya agama ini yang keras, sesuai selera mereka. Kalau nggak keras, nggak mau. Padahal agama ukurannya bukan keras-kerasan, ukurannya adalah benar. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kalau mereka tidak, sehingga mereka gampang mengkafirkan. Naudzubillah ya. Dan sekarang kelompok ini buahnya ya ikhwan, naudzubillah. Anjing-anjing neraka ini sekarang buahnya gila benar yang gampang mengkafirkan. Karena mereka ketika mengkafirkan punya rentetan. Misalnya, orang berzina disuruh berhenti berzina tetap zina. Jangan zina, zina itu haram, tetap zina. Jangan zina, zina itu haram, tetap zina. Akhirnya dia punya rentetan. Ini sudah dibilang zina itu haram, tetap zina juga. Berarti dia tidak beriman kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, dia tentu tidak akan zina. Karena dia enggak iman kepada Allah, berarti dia adalah kafir. Nauzubillah. Sampai seperti itu mereka. Riba itu haram. Sudah dibilangin riba haram, dosanya bisa tetap riba. Berkali-kali dibilangi riba, berarti nggak iman kepada Allah orang ini. Kalau iman akan meninggalkan riba. Karena nggak iman berarti dia kafir. Semuanya kafir, kafir, kafir, kafir. Enak enak aja. Yang Islam cuma dia. Yang beriman cuma dia saja. Padahal berbeda antara orang melakukan dosa besar dan dia yakin dia dosa, dia melanggar dengan orang yang menghalalkan perbuatan dosa. Kalau orang bilang zina itu tidak apa-apa, zina itu halal. Walaupun dia tidak zina, dia kafir. Berbeda ya antara pelaku dosa besar yang dia mengakui kesalahannya, dosa besarnya dengan orang yang menghalalkan. Dan itu nanti ada dalam pembicaraan kita. Jadi akidah ini bukan sekedar keyakinan saja, beribadah paling kepada Allah paling bagus itu beribadah dengan akidah yang benar. Sehingga ada ucapan dari Imam Ahmad yang pernah saya katakan di luar itu, ya, kuburu az-zuhad min ahli al-bid'ah hufrah wa kuburu ashabil kabair min ahli sunnah raudha kuburan orang-orang yang zuhud tapi ahli bid'ah itu kuburannya adalah api neraka istilahnya isinya kuburannya pelaku dosa besar tapi ahli sunnah wal jamaah itu adalah taman surga di sini bukan berarti kalau ahli sunnah boleh berbuat dosa besar, bukan. Maksudnya di sini adalah pentingnya akidah. Apa larnya ibadah kalau akidahnya tidak karu-karuan, keliru. Ahli dosa besar pun kalau memang dia merasa bersalah, menyesal, ahli sunnah masuk surga. Seperti itu. Inilah pentingnya akidah ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah. Sekali lagi yang lalu juga telah dijelaskan bahwasanya akidah ini adalah sumbernya Quran was sunnah dan akidah ahli sunnah ini adalah merupakan akidah yang disepakati. Tidak ada khilaf tentangnya. Semua akidah selain akidah ini adalah akidah kelompok tertentu. Akidah orang-orang tertentu. Yang nanti kalau dirunut sanatnya kembalinya kepada orang per orang. Kelompok per kelompok. Kalau ini kalau dirunut nanti sumbernya adalah kepada sahabat Rasulullah semuanya. Akidahnya ya ini. Dan akidah merupakan amalan hati yang mana amalan hati itu lebih hebat daripada amalan badan. Inilah ikhwan wa akhwat rahimahumullah sehingga kita penting belajar akidah para talibul ilmi menaruh perhatian besar tentang akidah, beribadah kepada Allah dengan akidah dan mengamalkan akidah. Wallahu'alam alam. Ini pembukaan atau mukadimah dari matan akidah Tahawiyah dan insya Allah hari Kemis berikutnya kita akan masuk poin nomor satu. Dan dipakai poin-poinnya, poin satu, poin dua dan seterusnya. Sebenarnya poin-poin itu yang nuliskan bukan Imam Tohawi, yang nulis poin-poin itu adalah ulama yang belakangan ya, untuk memudahkan saja. Sehingga ada sebagian ulama itu ketika nulis poinnya berbeda dengan ulama yang lain. Tapi yang di kitab antum yang datangnya Syekh bin Bas itu yang banyak dipakai poin-poinnya Termasuk Syekh Albani dalam tahqiq dan syarahnya memakai poin-poin itu untuk memudahkan poin sekian, poin sekian, poin sekian. Jadi itulah mukadimah dari matan. Insyaallah berikutnya kita langsung masuk kepada akidahnya, poin-poinnya. Namun hari Kamis depan kita libur satu karena hari Kamis depan masih hari Idul Adha ya, lebarannya hari Rabu. Jadi Kamis masih hari tasyrik dan mungkin di sini penyembelihannya hari Kamis. Jadi kita kemis depan libur satu, kemis depannya lagi kita masuk seperti biasa. Kalau ada yang mau ditanyakan, pantol silakan. Dituliskan aja ya. Dilihat di barangkali ada. Ya, apakah ada ahli bid'ah yang sebagian perbuatannya menyelisihi sunnah namun akidahnya benar. Ini dilihat dulu bid'ahnya itu bid'ah apa? Karena bid'ah itu maknanya sangat luas ya. Bid'ah itu maknanya sangat luas. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah dalam akidah, ada bid'ah dalam amal. Jadi bisa jadi orang itu amal amalannya melakukan bid'ah, tapi akidahnya akidah sunnah bisa. Karena bid'ah itu ada dua, ada bid'ah dalam akidah, ada bid'ah dalam amal, dua-duanya. Yang parah adalah bid'ah dalam akidah yang sampai menjerumuskan orang kepada tingkat kafir. Kalau bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam akidah seperti bid'ahnya Khawarij itu akidah, bid'ahnya Rafidhah itu akidah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah atau kalau sekarang ini kaum rasionalis ya, Mu'tazilah, akal-akalan Kemudian juga liberal, aliran pluralisme sekuler dan yang lain-lainnya. Bid'ah-bid'ah akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga rahmat dan kasih sayang Allah Selalu terlimpahkan kepada kita semua Amin Ana mau tanya Ustaz Mempercayai Ya'jud dan Ma'jud Dzulqarnain dan Dajjal adalah termasuk akidah sedangkan banyak sekali penafsiran tentang keberadaan mereka. Ada yang bilang mereka adalah makhluk, ada yang bilang mereka itu adalah perumpamaan. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, minta dijelaskan secara singkat siapa mereka itu. Jazakallah khairan katsir atas jawabannya wassalam. Iya. <clears throat> itu akidah ya. Ya'jud wa Ma'jud, Dzulqarnain, itu ada di Quran. Di Quran ada. Dua-duanya itu ada di surat yang kita baca besok tiap-tiap ya, hari Jumat, yaitu surat Al-Kahfi. Dan mereka adalah Dzulqarnain itu raja, raja yang punya kekuasaan luar biasa. kekuasaannya mencapai barat dan timur. Kemudian juga Yakjud dan itu makhluk. Makhluk bukan sistem makhluk mereka itu. Cuman siapa mereka itu Hilang ada yang mengatakan wallahu alam mereka siapa belum tahu, ada yang memastikan. Termasuk Syekh Rahman bin Nasir al sadi rahimahullah taala gurunya Syekh Utsaimin itu punya kitab kecil membahas tentang siapa Ya'juj Ma'juj dengan dalil-dalil hujjah yang lengkap dan belum memastikan Ya'juj wa Ma'juj itu adalah ya mereka-mereka dari bangsa-bangsa terutama kaum bermata sipit ya Cina, Rusia dan sekitarnya. Bahkan juga termasuk orang-orang barat dan yang lainnya. Itu Yajud dan makjud Walaupun buku beliau ini tidak disetujui oleh para ulama yang lain. Dan buku beliau sempat terbit di Unaizah ya. Dan saya alhamdulillah sempat beli. Kemudian selalu dicabut dari peredaran. Karena murid apa namanya anak-anaknya gak setuju kalau buku itu diterbitkan karena kontroversi. Dan saya pernah tanya kepada Syekh Utsaimin Syekh bagaimana Syekh Abdurrahman Sakti bilang gini gini gini. Syekh Utsaimin bilang wallahu alam kalau saya tidak. Kalau yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Kahfi itu wallahu alam siapa mereka. Jadi mereka itu adalah makhluk ya, jadi bukan perumpamaan. Demikian pula dajjal itu makhluk. Dan masalah-masalah begini ini ikhwan wa akhwat rahimah. Kita harus kembali kepada dalil, apalagi hadisnya jelas dan kembali kepada penafsiran para ulama salafus saleh. Karena mereka para salafus saleh lebih tahu tentang tafsiran daripada kita. Mereka lebih dekat masanya dengan Nabi. Mereka lebih tahu maknanya daripada kita. Dajjal itu makhluk yang besar akan muncul akhir zaman nanti. Kemudian matanya itu awar, buta sebelah, di dahinya ada tulisan kafar, kafir. Yang dia punya surga, punya neraka, fitnahnya luar biasa. Itu Dajjal. Walaupun ada jalun anak buahnya Dajjal sudah muncul banyak karena di antara maknanya dajjal adalah pembohong, penipu. Ya. Termasuk tukang tukang sihir, dukun adalah dajjal. Termasuk Amerika, Yahudi itu adalah dajjal. Tapi dajjal yang sebenarnya belum muncul dan baru akan muncul nanti akhir zaman. Ustaz, bagaimana cara kita agar terhindar dari akidah yang tidak benar? Bagaimana mengetahui ciri yang dibawa mereka? Nah, kalau kita pertepingin tahu, yang mau nggak mau harus belajar. Belajar ini harus ya ikhwan, oh, akhwat. Fa inna al 'ain as-su'al. Obatnya orang tidak tahu adalah bertanya. Jadi belajar ini penting. Bahkan para ulama mengatakan belajar agama itu minimal minimal ya kita harus siap untuk belajar intensif minimal dua tahun. Yang dimaksud dengan intensif itu mulazamah. Seperti di pondok, pesantren. Itu minimal dua tahun. Belajar ilmu agamanya ya. Bukan termasuk ilmu-ilmu alat. Kalau dengan ilmu awal mulai pemula ya panjang. Ini sudah besar-besar, dan ngerti belajar agama. dua tahun minimal. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi adalah empat tahun. Jadi mau nggak mau ya harus belajar. Dengan belajar kita tidak tahu ini benar, ini salah. Karena kita menilai kebenaran bukan dari siapa. Sehingga ada ungkapan yang sangat masyhur, al-haqqu la yu'rafu birrijal. I'rifil haqqo ta'rif ahlah. Kebenaran itu tidak dinilai dengan orang. Kalau fulan berarti benar, kalau fulan berarti salah. Bukan. I'rifil haqqo ta'rif ahlah. Kenalilah kebenaran. Nanti kamu akan tahu siapa yang benar. Jadi kita tahu kebenaran dulu. Nanti kita bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Ya Ustaz saat ini tersebar SMS yang isinya peringatan agar waspada dari acara kristenisasi yang diselenggarakan oleh stasiun televisi ya. Saya dapat SMS ini banyak sekali. Saya dapat banyak dari mana-mana, dari Jakarta, dari Bali, dari Surabaya, dari mana-mana, banyak terus masuk SMS. Itu wallahu alam ya, yang ngirimkan itu kemungkinan beberapa pihak. Kan katanya ada acara hari Sabtu jam sekian ya, serentak di beberapa stasiun televisi, jangan ditonton, hati-hati lo ya. Itu kan malah mengatakan pada orang tonton dan kalau kamu nggak nonton rugi. Jadi yang ngirimkan SMS itu pertama-tama kemungkinan pihak-pihak yang diuntungkan oleh pulsa. Pihak yang diuntungkan oleh pulsa. Karena ketika orang saling kirim SMS sebanyak itu, mereka diuntungkan. Apalagi SMS-nya panjang. Sekali kirim dua pulsa itu. Iya. Kalau yang kirim sekitar satu juta di Indonesia, mereka untung berapa? Satu pulsa anggap 300, dua pulsa 600, kali satu juta. Ya kelihatan di depan mata mereka dapat 600 juta. Kemudian yang kedua, yang mungkin yang kirim itu justru dari pihak Nasrani. Supaya kita kepingin nonton penasaran. Wallahu a'lam. Mungkin itu dulu ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Rabbana, innana amanna فاغفر lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Rob kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Rob kami, kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah ورزقا wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu Kami mohon kepadamu rezeki yang halal Dan amalan yang kau kabulkan Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' Wa min qalbin la yakhsha' Wa min ainin la tadma' Wa min nafsin la tashba' Wa min du'ain la yusma' Ya Allah kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat ilmu yang justru malah menjauhkan kami daripadamu. Kami berlindung kepadamu daripada hati yang tidak bisa khusyuk, daripada mata yang tidak bisa nangis, daripada nafsu yang tidak pernah puas, daripada doa-doa yang tidak engkau dengarkan dan tidak engkau kabulkan. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kami kepada akhlak yang baik karena tidak ada yang menunjuki kami kepada akhlak yang baik kecuali engkau Dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada akhlak yang buruk Karena tidak ada yang melindungi kami dari akhlak yang buruk kecuali engkau Allahumma jannibna munkaratil akhlak Wal a'mal wal ahwa wal adwa Ya Allah jauhkanlah kami daripada akhlak yang buruk Amal yang buruk Nafsu dan keinginan-keinginan yang buruk yang mungkar Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati hati kami di atas agamamu. Rabbana Rabbana ighfir lana walidina, liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa ibu dan bapak kami Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik kami ketika kami masih kecil. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, akhir umur yang baik ya Allah. Kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, akhir umur yang buruk. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah.